serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-17 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Iren sebagai Sang Dewi, Roy sebagai Kidaksa, Wenda Lubis sebagai Rupa, Lanti sebagai Laksmi, dan pembawa cerita Neni Sumardi selamat menikmati. Ada kisah yang lalu diceritakan tentang Candala Gati dan Katini yang meninggalkan desa Tamyang. Keduanya pergi dari desa itu menuju kaki Gunung Salak. Sementara itu di Gua Karang, di mana Anting Wulan tengah menerima ajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir. Anting Wulan tampak masih melatih jurus-jurus yang diterimanya dengan mantap. Tiga hari berada di Gua Karang menjalani latihan. Rasanya begitu tidak terasa sekali waktu berlalu. Huh. Di tempat ini aku seolah-olah tidak pernah mengingat masalah yang sedang kuhadapi. Kayan Manggala anakku. Mudah-mudahan kau dalam keadaan baik-baik, nak. Ibu tidak tahu sampai kapan ibu akan berada di tempat ini. Oh, anak Kembali Anting Wulan teringat dengan Kayan Manggala anaknya. Sambil menarik nafas panjang, Anting Wulan melangkah ke sebuah sudut mulut gua. Sementara itu di luar gua, ombak masih bergulung menghantam dinding-dinding karang dengan kerasnya. Hajian Banyu Cakrabuana tingkat akhir ini sepertinya tidak bisa begitu saja kupelajari. pelajari ada beberapa tahap yang harus kulalui dengan matang. Ya, untuk mencapai taraf kesempurnaan, ada kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Demi kekayaan anakku, aku rela berkorban sampai kapanpun. Jika ajian Banyu Cakrabuana yang kupelajari belum juga selesai, maka aku tak akan meninggalkan tempat ini. Oh, Sang Yang aku berikanlah kekuatan di hatiku untuk melalui waktu yang cukup panjang ini. Dan lindungilah anakku yang masih berada dalam kegangan lastri. Anting Wulan, ah, Sang Dewi, kenapa kau menyendiri di tempat itu? Kalau kau letih, sebaiknya istirahatlah di dalam. Terima kasih Sang Dewi. Saya masih ingin berada di tempat ini. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Apakah kau memikirkan anakmu Wulan? Iya, Sang Dewi. Hamba benar-benar gelisah memikirkannya. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Untuk sementara ini, sebaiknya kau jangan terlalu memikirkan anakmu. Bukankah kau bilang dia berada di tangan anak buahmu? Benar, Sang Dewi. Tapi Lastri bukanlah manusia baik-baik. Dia manusia yang berhati iblis. Bagaimana jadinya nanti keadaan anak hamba jika dibimbing oleh orang seperti dia? Aku mengerti. Tapi untuk apa kau terlalu memikirkan? Sementara kau sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang kukatakan tadi. Untuk sementara, tenangkan saja pikiranmu dulu. Masih banyak yang harus kau lakukan di sini. Mengenai anakmu, kau tidak perlu khawatir. Dia pasti masih mengingatmu. Sekalipun suatu saat anakmu akan lupa terhadapmu, Rasanya tidak terlalu sulit untuk mengembalikan ingatannya. Percayalah, itulah yang hamba takutkan Sang Dewi. Hamba takut sekali anak hamba akan lupa siapa ibunya. Kau seorang pendekar anti Mulan. Rasanya tidak pantas kalau kau jadi pengecut lantaran sikap anakmu nanti. Sudahlah, pusatkan saja pikiranmu pada latihan itu. Semua yang mengatur adalah Sang Maha Pencipta. Sekalipun proses perjalanan hidup yang kau hadapi terlalu pahit, jika tiba saatnya untuk bahagia, kau pasti akan menemukannya. Hamba Sang Dewi. Nah, sekarang istirahatlah agar pikiranmu tenang. Hadapilah perjalanan hidup ini dengan hati yang besar, Wulan. Iya, Sang Dewi. Berkata demikian, sang Dewi pun melangkah meninggalkan Anting Wulan sendirian di tempat itu. Anting Wulan belum mau beranjak dari tempatnya. Ia masih berdiri sambil memandang jauh menembus teburan ombak yang saling berkejaran. akan terus berlatih sampai fajar pagi menjelang untuk menghilangkan pikiran atau bayang-bayangan yang menyedihkan. Rasanya tak akan lenyap hanya dengan tidur. Iya, cuma dengan latihan yang keras dan rutin sajalah. Semua itu dapat menenangkan pikiranku. Here! Hup, hup, kembali Anting Wulan melatih ilmu kanoragannya. Ia benar-benar ingin mencoba menghilangkan segala kesedihannya. Dan tanpa terasa, waktu pun terus berlari menapaki hari-hari matahari sekarang telah menggeletak di antara hamparan awan-awan putih. Cahayanya terasa sejuk menyiram pucuk-pucuk daun. Sementara itu di sebuah tempat, nampak rombongan berkuda tengah melintasi perbatasan desa Kendang. Mereka adalah Kuhrupa, Kipak Sapati, Kidaksa, dan 15 orang anak buah Kuhrupa. Kelihatannya Sri Dadung Auk sangat kecewa sekali pada Ki Gempang. Memang baru kali ini Ki Gempang tidak mau hadir pada pertemuan itu. Ah, aku sendiri tidak tahu apa sebabnya. Ah. ah. mungkin Ki Gempang sudah terlalu jenuh. Apalagi kalau kulihat dari pertemuan itu, hanya sekedar berkumpul-kumpul saja tanpa ada maksud yang jelas. Aku sendiri semalam sebenarnya agak muak terhadap orang-orang Kidadu Ngawuk. Mereka seakan tidak menghargai kehadiran ya, kita baik. Iya, ya. masalah ini pun akan kuadukan pada Ki Gempa. Iya, iya, bahwa orang-orangnya Ki Dadung Au sudah tidak menghargai kita lagi. Ah, ah. Gak lupa. Ah, hentikan dulu langkah kuda kita. Kau lihat itu. Hup, hup, ya. Hentik! berada di perbatasan desa yang sepi seperti ini, ada seorang wanita cantik berjalan sendirian. Hah, siapakah wanita itu? Kau rupa, kelihatannya kau tertarik dengan wanita itu. <laughs> <laughs> kau benar. Aku memang tertarik dan juga merasa sedikit heran dengan wanita itu di tempat yang sepi seperti ini, hmm. ada seorang wanita melintas dengan tenangnya. <laughs> Aku jadi penasaran ingin tahu siapa wanita itu. Ah, kau lihat itu, Goruba. Hmm. Dia sepertinya takut lewat di samping kita. <laughs> Mungkin dia pikir kita adalah para perampok tengil yang akan mencegatnya. <laughs> eh, kalian tunggulah di sini. Ah. Aku akan menghampirinya. Iya, iya, iya. senyum kecil. Gohrupa menghentakkan kudanya, melangkah pelan menghampiri wanita itu. Melihat Gohrupa menghampirinya, mendadak wajah wanita ini menjadi pucat. Apalagi setelah diingat-ingatnya siapa orang yang berada di hadapannya itu. Aku sepertinya pernah mengenal siapa laki-laki ini. Ah, apakah... Ah, ah, iya, iya, aku baru ingat. Bukankah dia adalah anak buahnya Ki Gempang? Oh, Sang Hyang Agung. Oh, celakalah aku kalau dia sampai ingat siapa aku ini. <laughs> Eh, Nona, sedang apa kau di tempat ini? Eh, eh, saya, oh, saya ingin pulang, Tuhan. Pulang? Oh, <laughs> oh di mana tempatmu? Eh, tidak jauh dari sini, Tuhan. Saya tinggal di Desa Kendang. Oh, Desa Kendang. Uh, tapi bukankah desa itu cukup jauh dari perbatasan ini? Kau berani sekali berjalan sendirian di tempat yang sepi seperti ini. Uh, ah, huh? Eh? Saya, saya sudah terbiasa jalan sendiri di eh? tempat ini. Uh, maaf Tuhan, uh, saya harus buru-buru. Eh, eh, eh, tunggu dulu. Hop, eh. tunggu dulu. Ah, kenapa harus tergesa-gesa seperti itu? Kau tidak perlu takut terhadapku. Huh? <laughs> Kami semua bukan perampok. Percayalah, aku tidak akan mengganggumu. Hmm. Kelihatannya kau sangat ketakutan sekali. Eh, eh? Hmm. Jangan Tuhan, jangan ganggu saya. Saya harus pulang buru-buru. Hmm. Eh, saya khawatir. Suami saya gelisah menunggu kedatangan saya. <laughs> ah, kau sepertinya masih kurang percaya terhadapku bahwa aku tidak akan mengganggumu. Eh? Ah, tenanglah, ah, tengadahkanlah wajahmu. Ah. Kenapa sejak tadi kau menundukkan wajahmu saja? Ayo, ayo, tengadahkanlah wajahmu. Aku mau lihat bagaimana kecantikan. Jangan, Tuhan. Jangan, Tuhan. Oh, kau, bukankah kau Laksmi? Ah, maaf, Tuhan. Nama saya bukan Laksmi. Saya saya Japati, Tuhan. Ah, permisi, Tuhan. Uh, tunggu dulu. Aku yakin kau adalah Laksmi. Sekalipun kita sudah cukup lama tidak bertemu. Tetapi aku masih ingat. Iya. Kau pasti Laksmi. Memang benar. Wanita yang berada di hadapan Goh Rupa itu memang Laksmi. Dengan tubuh yang gemetar dan wajah yang semakin pucat, akhirnya dengan nekat, tiba-tiba saja Laksmi melarikan diri dari hadapan Goh Rupa. Jangan lari kau! Ki Paksapati! Ki Daksa, kembali cepat! Oh, iya iya iya iya iya. Kawan-kawan, ayo! iya iya iya. Kurang ajar, rupanya wanita yang kutegur tadi adalah Laksmi. Lakshmi? Iya, kalau kau masih ingat peristiwa enam tahun yang lalu, wanita itulah yang telah membuat masalah berat bagi kita. Ah, Lakshmi. Iya, ah. aku baru ingat. Ah, kalau begitu, Ayo kita tangkap saja wanita itu. Kemudian kita serahkan pada Ki Gempang. Kita memang harus menangkap wanita itu. Kawan-kawan, ayo kejar wanita itu. Tangkap! Ayo! Jangan biarkan dia lolos begitu saja dari tangan kita. Ayo! Kejar! Ayo! ayo. Seluruh rupa dan orang-orangnya pun segera mengejar Laksmi yang berlari ke arah rimbunan pepohonan. Sementara itu Laksmi masih terus berlari menelusuri jalan yang dipenuhi semak belukar. Ia nampak sangat ketakutan sekali. Beberapa kali ia jatuh bangun. Namun begitu ia masih terus berlari dengan sekencang-kencangnya. Yang Agung, lindungilah aku. Aku tidak ingin kembali tersiksa seperti dulu. Kakang Kuwarta, oh, tolonglah aku, Kakang. Tolonglah. Ayo cepat cari sebagian dari arah sana. Yo yo yo. Aku rasa dia tidak akan bisa lari kemana-mana lagi. Yo, ayo. Lihat, Kemana kau manis? <laughs> Ah, ah, kalau kau mau diperlakukan dengan baik, seharusnya kau tidak perlu lari. <laughs> ah, Kalian tidak boleh menangkapku. <laughs> Kalau kau bukan Laksmi, kenapa kau harus lari? Ah, sudahlah, sudahlah. Kau tidak perlu membohongi kami. Sebaiknya sekarang ikut saja menghadapi Ki Gempang. Sudah cukup lama Ki Gempang menunggu kehadiranmu kembali. Nah, kau rupa! Anak itu sudah ditangkap di sini. Bagus. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi dari hadapan Langsung. Ya? Sebuah pertemuan yang tidak kita sangka-sangka, bukan? <laughs> Hei, kawan-kawan, ayo bawa wanita ini. Bawa. Bawa wanita ini. Bawa. Ayo. Ayo. Laksmi Terus berontak ketika anak-anak buah Gohrupa mencengkram kedua tangannya. Melihat hal itu, Gohrupa pun segera menghampirinya. Ditatapnya dalam-dalam wajah Laksmi. Dan setelah itu, tiba-tiba saja Gohrupa memukul tekuknya Nah, saudara pendengar, apakah Laksmi akan dibawa menghadap Ki Gempang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.